بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة ولم يشكوها إلى الناس كان حقا على الله أن يدخله الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل قال من استسلم لقضاء ولم يصبر على البلاء ولم يشكر على نعمه فليخرج من تحت السماء وليترك ربا سواه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Tujuan kita sembahyang adalah mengingat Allah Lima kali seharian dan samalaman latihan mengingat Agar supaya di luar pada sembahyang ingat apakah di luar pada sembahyang itu ingat atau tidak tergantung latihan maka lima kali mengingat kepada Allah lima kali latihan apakah di luar pada sembahyang itu ingat tergantung latihan maka semestinya kita sembahyang itu ingat agar di luar pada sembahyang ingat maka kita sering membaca doa warzuqna nadhara ila wajhikal karim dan kita sudah bicarakan dalam surga itu yang paling nikmat bertemu melihat dan Allah Ta'ala kata Abu Bakar urunulan kata Abu Bakar yang mendorong aku hendak masuk surga ini satu saja Andai kata Allah Ta'ala tajalli dalam neraka Biar aku dalam neraka asal dapat memandang Allah Ta'ala Yang mendorong aku hendak masuk surga hanya satu Allah tajalli dalam surga Allah menampakkan datnya kepada orang beriman dalam surga Jika Allah tajalli dalam neraka biar aku dalam neraka itu daripada lezatnya mengenal Allah dalam surga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sirna. Bidadari segala apapun yang diberikan oleh Allah di dalam surga itu sirna, tidak ada nilai dibandingkan dengan melihat zat Allah Subhanahu Pertanyaannya, berapakah kita diberikan jatah memandang dan Allah? Jawabannya mudah. Berapakah satu kali 24 jam banyaknya ingatan Allah? Lezatkah tidakkah kita memandang dan Allah? Ber aturan beriringnya beriringan kerja orang kampung baginya kita lezat dan tidaknya di dunia ini ingat dengan Allah mudah-mudahan kita diberikan kelezatan ingat dengan Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran ini bisa diamalkan dengan tauhidul Begitu asiknya ingat dengan Allah sampai ulama saum seperti yang diceritakan di dalam kitab Amal Ma'rifat oleh Sayyid Umar bin Farid berkata walau khatar li fi siwa iradatun ala khatiri sahwa qadaitu bi Jikalau sedetik pun aku lupa kepada Allah, maka aku lakukan diriku ini murtad. Allah. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apa yang kita ingatkan yang banyak di dalam otak kita? Apakah tenggelam di dalam nikmat Allah, panah di bintang nikmat Allah? panah di segi Nur Muhammad atau panah di segi harta benda terserah dengan kita menggunakan orang yang banyak di otak kita apa? Apakah Allah, apakah Rasul, apakah harta, atau anak muda? Kiwe. Orang yang sudah asyik dengan Allah seperti mana seorang laki-laki sedang mabuk kepayang cinta dengan perempuan. Apa yang dipandangnya itu adalah pacarannya. Apa yang dipandangnya itu Allah. Seakan-akan Allah berkata di dalam motor, lihat aku. Aku lihat di dalam motor ikannya aku lihat lihat di rumahmu yang besar itu aku lihat bukan begitu pengertiannya ada belajar aku lihat di Allah Ta'ala mananya Allah Ta'ala di motor mana Allah Ta'ala di rumah buka ini orang tua ada anak-anakan lihat kata Allah di mobilmu dengan aku memberikan rezeki kamu bisa beli mobil lihat di, yang besar dengan rezeki yang aku berikan kau bisa bikin rumah yang besar begitu seterusnya mudahan awal amalkan bertambah harta bertambah cintanya dengan Allah bertambah apapun yang dimilikinya bertambah kecintaan kepada Allah bukan sebaliknya bertambah harta tambah sombong kembali kepada sembahyang. Allah Ta'ala apa perbekalan kita bukan kepada Allah nah apa nah kita bawa sama kita kepada Allah andai kata sembahyang itu tidak benar dengan bahasa banjarnya mun yang kita tuh kada diterima napa harapan dari sama kita ke hadrat lapasan salawat belum tentu dibaca zikir belum tentu kita baca dalail belum tentu kita amalkan murdah belum tentu kita amalkan satu-satunya amalan yang dapat diandalkan menuju hadrat Allah cuma sekali lagi puasa 12 bulan masih sebulan jakat sekali setahun haji sekali seumuran belum juga lagi yang dapat kita andalkan menuju hati Allah Ta'ala berbakalan kita salah kalau salah itu diterima Artinya mengerjakan sembahyang itu waspada kalau tidak benar. Mengajilah, menuntutlah ilmu. Ketahuilah sembahyang itu rukunnya 13 Nang 13 itu boleh tanya Itu salah saja Yang diketahui Nang 13 rukun sembahyang itu orang Adapun rakaat yang kedua ulangan dari rakaat pertama. Sekitar satu menit kata ulama sudah termasuk tumak nina. Sarafatus menit termasuk sudah tumak nina. Coba duduk di majelis taklim dua tahun tidak selesai. Mengaji ilmunya dua tahun belum selesai. Kenapa maka sembahyang itu Allahu Akbar Mengangkat tangan Seperti itu maka. Ini Allah Ini Allah Allah Alif Alif Lam Lam Ha nah, Isyarat Allah Sahmatai udunain Mandang meletakkannya di atas ini di atas di ujungnya ujung nang di bawah sah ini uyune dua lama mentali tidak kan, orang kenapa maka angkat tangan itu wa mayyuddal hikmata utiya khairan katsira bila Allah memberi rahasia ilmu maka dia mendapat kebaikan yang Allahu Akbar kenapa maka mengangkat kedua belah tangan kemudian kenapa yang kanan diletakkan di atas yang kiri di bawah kenapa diletakkan ke atas pada pusat ke bawah pada dada itu semua ada kada boleh ke atas pada dada Allah kada baik ke bawah pada dada auti pulang toko gugur jarak kaki kiri dan kanan kadra sibrin sekedar sejangka coba peraturannya jarak kaki kiri kaki kanan sekedar sekilan jangan babi lakah babuha jangan bahkan tuk babi benar intalunya lu gugur bahkan untuk benahin talunya, nuk baca Allah itu itu rahasianya apa harus dikaji kita tidak mengaji rahasianya itu spasial enak enak pak pikir spasial mengaji pikir rukun sama sama babulik pulang tadi kita bicarakan Kesempurnaan sembahyang kata ulama tasawuf enam. Hadirnya hati kita kepada Allah itu enam. Kawan-kawan tidak mungkin. Itu orang alim, orang punya kita, orang belajar bagi kita kita. Pertama, hudur qalbi. Yang kedua, tathir yang ketiga, takdir. Keempat, haibah. kalimat raja. Keenam, haya. Campuran antara enam-enamnya hati. Hati antara campuran salah satu yang mana? Apakah hudur kalbi? apakah takhim, apakah takdir? apakah haibah, apakah raja, apakah haya. Itu ini campuran dimasukkannya ke dalam hati orang alim kita ada alim yang mendorong kita supaya ingat dengan Allah adalah apa ingat ingat inna salata innal abda la yusalli as-salata la yuktabu lahu surusuha wa la usyurah wa innama yuktabu lil 'abdi biqadri ma aqala ini salah satu yang mendorong hati kita supaya ingat dengan Allah sesungguhnya seorang hamba kata Rasul mengerjakan sembahyang hamba itu tidak dicatat persentasinya berapa tidak dicatat illa biqadri ma'aqal minna malaikat berapa banyak ingat dengan Allah andai kata sembahyang itu lima menit dua menit ingat dua menit nilai tiga menit tidak ada nilai empat menit ingat empat menit ada nilai yang ada nilai adalah ingatnya kepada Allah coba introspeksi diri kita ke mana hati kita kepada Allah kah atau kepada dunia orang bijak berkata ulama berkata di dalam sembahyang itu ada tiga kiblat nah jalan kita mendengar kita seperti kiblat tiga kiblat Ya, coba kan ya beradana sisihkan waktu. Ulun sudah mendatangi lawan dia. Ulun jual murah sudah. Jual murah sudah. Capek-capek sedikit datang. Hujan-hujan datang. Terserahlah masyarakat. Hendak datang anak-anak tersebut walhasil ulun sudah menghargai kurang kapuas terserah kurang kapuas menghargai ada alam ulun terserah tiga kiblat kata ulama besar. kiblat pertama dada kabaitullah kiblat dada kabaitullah kiblat hati ke Allah kiblat mata ke pasujudan tunaikanlah haknya tiga kiblat mata kiblatnya ke pasujudan tidak boleh ke kiri tidak boleh ke kanan tidak boleh ke depan tidak boleh ke atas kemana kiblat mata ke pasujudan makanya pas sujudan itu sunat diletakkan kain putih mun sajadah tak ganggu anda kain putih amun sambil marama baik anda kain putih Allah ketuan pun memberi sajadah tahun dahulu sidin memberi ini tahun ini abahnya Udin tolak pak ada jaka memberi sajadah maka sejarahnya buruk sudah kena ulang-ulang hmm. mengaji dulu ya mengaji tutup letakkan kain putih agar jangan malam-malam macam sunat kalau nya kada tagagu silahkan kiblat hati ke Allah kiblat dada kabai toyo wakti kulladi haqqin apa tunaikan hak mata kepasujutan hak dada baitullah hak hati ke Allah tunaikan nya suhna ujar seumuran kiblat tiga puluh bakre yang mana kan kiblat tiga mau oh, kiblat satu tinggal aja seorang dua ah, nyerah aja datang pada damar pun kembali membicarakan kelebihan sembahyang sebelas Sembahyang itu keistimewaannya daripada ibadah lain 11 Kadada di lain ibadah Keistimewaan sembahyang itu 11 Yang tidak didapat daripada ibadah lain Sepuluh lagi arti istimewa itu kan ibadah sembahyang itu istimewanya di lain kadada di sembahyang aja itu naran istimewa contohnya di hadapan ulunnya ada kopi susu pas kopinya pas Kada kaya itu pak. Makancang tanah anggur. Lain lain. Nah, kok mau di tinggal itu duduk nih jauh nih. Lajeng muka. wah Langganan itu tanda tanduri ya. Wa mata akhir. Jamaah akhir. Ini istimewa ulama. Biar ya, nelah nelah apa? Nelah Itu namanya istimewa. Teh ulang. Haji Wahab warung malah lama gilir namanya bimino istimewa istimewa itu istimewa yang kurang baca pian pan ada ada nah itu namanya istimewa sama contohnya semai apa istimewanya semai sebelas kada ada istimewanya dari sebelas ini di ibadah lain maksud kami membicarakan agar supaya merasa besar dan semacam merasa besar di dalam hati mengerjakan sembahyang bahkan ulama tasawuf begitu mendengar orang ada Allahu Akbar Allahu Akbar lega hati gembira syukur alhamdulillah alhamdulillah Allah Ta'ala memanjangkan umur nona betamuan pula Allah Akbar Alhamdulillah Allah Ta'ala manjangkan umurku bertamuan pulang asar ya Allah tolongi ulun sampai yang asar nih ya Allah syukur Alhamdulillah Allah mewajibkan cakanya Allah menyunatakan lawan umur kada ya Alhamdulillah Allah mewajibkan berarti Allah sayang lawan aku nih dipaksa disuruhkan ya syukur Alhamdulillah itu urang kasar ada orang Bongon mendengar adan lain lain maaf lah sampai bongol karena ada jual siapa anak pun sambil kan ada jual orang bongol mendengar kurang ada Allahu Akbar Allahu Akbar bongolnya aja sembahyang yang pulang nak rasakan balik nah mun seorang di tempat TV terus Nah maksud ulun supaya sembahyang itu rasa besar. Ulun ulangi lagi. Wa kana Ali bin Abi Thalib idza qama ila salat irta'at Allahu Allah adalah Sayyidina Ali apabila beliau berdiri mengerjakan sembahyang menggatak menggatar Sayyidina Ali itu daripada marasa besarnya sembahyang ini jadi Sayyidina Ali gara-gara sembahyang ini bisa menciptakan bisa mencerbuskan diriku dalam neraka 500 tahun Abu ya sampai disinilah keimanan kita sembahyang adalah sampai sudah sudah hendak sembahyang itu menggatar ketakutan naon Allah karena kita kurang ilmunya. Sampai menggatal barang Tuhan. Kita kadang sembahyang pada pandangan Allah Ta'ala Siapa yang dihadapi persiapan sekedar keimanan kepada Allah nah yang dihadapi itu siapa bahkan di dalam hadis Rasulullah Allah akan menghadap kepada hamba selama hamba itu mau menghadap hatinya kepada Allah nah, lalu kita bicara kelebihan sembahyang ada sejumlah sebelas. Pertama, sembahyang adalah garis pemisah antara muslim dengan kafir. Apa tidak perhatian kita mendengarkan berita bahwa berita baru-baru ini yang tahu ya. yang tahu yang beda yang tadi tasbih harus mengenal mengenal di di guru kami terkenal jalan ada ada ulun berpikir kayak itu ya betapa mudahnya kurang membodohi umat rasul di akhir zaman sampai baraku Jibril ada pengikutnya begitu mudahnya orang membumuli umat Rasulullah daripada bodohnya umat Rasul di akhir zaman manusia baraku Jibril iya tuh ada jenang percaya banyak pengikutnya empat puluhan pengikutnya mun kita orang nang Islam nak punya ilmu pengetahuan Jibril itu malaikat nah itu daripada jahilnya manusia di akhir zaman bayangkan di akhir zaman belum lagi dajjal turun dajjal turun itu dajjal itu diberi keistimewaan istidraj oleh Allah manusia kelaparan tidak ada yang punya makanan hanya Dajjal. Pada ketika Dajjal menanam pisang misalnya, ditanamnya besar saja, besar pisang berbuah, berbuah, masak, masak. Siapa yang mengaku jadi, siapa yang mengakui dia, Tuhan diberikan sumbang oleh Dajjal. Belum lagi nanti istimewa istimewa istimewa sudah Nah apalagi yang mana Dajjal ini Bahkan belakangan ini bakaramat kada istimewa ada apa kada sambayang bahasa Indonesia banyak jawab ini. Allah Akbar. Maaf Pak, artinya apa? Guru Tarika. Betapa mudahnya orang membodohi umat Rasul dan betapa menggunungnya umat Rasul di akhir zaman ini. saya beberapa kali berteriak melalui media cetak, melalui media elektronik berteriak, hai pejabat, hai pejabat dan konglomerat jangan kamu rusak umat Rasulullah ini jangan. Sudah memperbaiki keadaan rusak dengan tahun baru. Dia biar musik, adakan tangan lapang, perusahaan madakan, pejabat memberikan izin siapa yang memberikan izin siapa yang mengadakan orang bergaul di sidang lapang berapa dosanya khusus diberikan oleh pejabat yang mengizinkan sarik-sarik ya jujur kan ya. kada punya salah tagur tak aku pun minta dukungan kalau itu jujur kan jujur Menjauh itu. Ini ini jalan kita. Makanya berenang mengalami berarti. Nah, dalilnya apa? Man sanna sunnatan sayyi'atan dan wizruha falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ya kan? Iya, iya, iya. Dulu iya, kan ini rambut bener. Ada mendukung lah lu. Kenapa takutan? Biar mati kita bunuh orang berapa apa juga mati syahid kita. Ambruzi, saya tidak hirik melihat dokter Azhari terlebih dahulu dia masuk ke dalam surga. Oh iya, surga tahu neraka itu keyakinannya kita keyakinan kita membela yang membela yang memadahkan karena ada menyanyi orangnya juga ada mencoba memadahkan jangan coba-coba menjadi jabatan tinggi mentang-mentang jabatan tinggi lalu undang artis lalu jibyar musik baranamian gara-gara jabatan tinggi gara-gara sugih maka sugihan itu membantu dakwah Rasul jabatan itu untuk menyelamatkan umat Rasul jangan gara-gara jabatan merusak umat Rasul karas itu karas itu karas itu ah, orang bertakut karas karas ya malam aina dulu dari kaki luar karena saya ya, lain itu lain maju agenda membela yang lain pikir Ayo, logo maju agenda membela yang lain pikir pikirannya palingan lebih laku mana dua partai lawan pikiran benar ya. <laughs> oh eh, itu yuk ya. maka itu pada akun partai lebih lebih laku pikiran daripada partai apa masuk partai baik pikiran pikiran ayo aku berharap aku aja punya laksana bibir mas, banyak nak nak biar meraih oh hei sembarang kau ini hei bila ada apa kasih kau ini nah pak akas tuh maksudnya suje bisa dimanipulasi garis pemisah antara kafir dengan Islam mudah jerumusannya gue anak kuni Islam kah kada sembahyang kah kada laki kuni Islam kah ada sembahyang kah kada nyaman aja tapi apabila ingkar terhadap kewajiban banyak sembahyang banyak dah nah penggeraknya ada wajib juga naik itu apa banyak banyak banyak ayo amunya itu tunggu lagi balik aja aku nih tentang air Hai, hai. ada populer apa hawa ayo wajib lah wajib baik populer bisa gitu tapi pasif delola kayak kalau gitu nang sampai kafir ini menginginkan terhadap kewajiban hujannya ada wajib mantal tamu mida, fakat kapal jihad bainal muslimi wal kufri tarkus bainal muslimi wal kufri tarkus perbedaan antara muslim dengan kafir cuma salat pada saat Rasulullah mendukur daerah Taif orang Taif itu dikepung oleh sahabat mereka kalah dalam peperangan maka tunduk kepada Rasulullah dan tunduk kepada sahabat siap masuk tapi ada usul kata orang tua, Jangan dibebankan karena kami sembahyang yang bawah. waktu. Kalau mengucap dua kalimat syahadat beres. Kalau puasa bulan Ramadan bisa kami puasa. Kalau haji boleh. Kalau zakat kami keluarkan tapi jangan dibebankan kepada sembahyang yang lima membangun aktivitas kami. Hujan Quran pakai dengan pendek Rasulullah menggaris bawahi permohonan orang kafir ini kayak apa bainal kufri wal bainal muslimi wal kufri tarakus perbedaan antara Islam dengan kafir itu masalah bila ikam sembahyang muslim bila ikam ada sembahyang kafir Jadi siapapun yang mengajarkan apapun keistimewaannya, bagaimanapun potongannya, selama kada mewajibkan sembahyang, jangan didamari ceramahnya. Jelas kada? Apapun pangkatnya, status kedudukannya apapun, keistimewaan diberikan Allah Ta'ala istidraj apapun dan kebagaimanapun potongannya selama kewajiban sembahyang ada wajib dia bilang jangan didengar ceramah oke okay? oke okay. oke oke ya dia <laughs> satu Kedua, sembahyang adalah satu-satunya ibadah yang mula-mula nilai. Allah. Zakat, puasa, haji, birrul walidain, apa saja yang kita kerjakan di dunia ini yang mula-mula dipertanggungjawabkan sembahyang. dasar dalil awalan ma yuhasabu alaihi abdu yawmal qiyamati as-salah fa in wujida tammatan qubila min wasair amal wa in wujida naqisatan ruddat min wasair amal setelah terjadinya kiamat Allah memeriksa sekian banyak amal ibadah hamba sembahyang jika didapat sembahyangnya sempurna sempurna dengan pengertiannya sempurna maknanya, sempurna syarat dan rukunnya kubilat sembahyang yang itu diterima ilmu amali dan ibadah yang lain diterima jika didapat sembahyang yang itu nah Allah bukan tarikat wa in yudidat naqisatan jakanya Rasulullah membawa wa in yudidat tarikatan jika ini akan ada sambayang kurang lebih ini wa in yudidat naqisatan sambayang sambayang tapi kada sempurna Allah mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita kita mengaku makanya ulun kembali ulun kuliki pembicaraan imbas salam untuk astagfirullah satu-satunya ibadah apabila kita salam satu-satunya yang diperintahkan istighfar tiga kali buka di dalam kitab Siti Masalah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullah al-Azim Ulun minta ampun ya Allah Minta ampun ulun ya Allah Allah sampai yang ulun ini kan bujur Minta ampun ulun minta ampun ya Allah Ini kayaknya ini bahasan nih Astagfirullah Di tiga hari pulang Raya Allah Alhamdulillah hampir menangis masih kita mengaku sama yang karena kayak orang alim ya Allah ulun jahil sama yang ulun ini banyak karena karuan ingatan kemana-mana kaulun kita ampun ya Allah astagfirullahaladzim Allah ilaha atau panjang bisa dia astagfirullahaladzim Allah ilaha wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi dunia dzahir wa batin macam-macam atau astagfirullahaladzim li wa li daya wa li ashabakumul hamsin layau kamu hamsin sama daun kai juga semalam kai lo mandi wajib Gue mandi wajib air Lima tahun barunya Kawin akan tuh Mandi wajib Kelancaran sehingga lancaran mandi wajib itu Nawaitu Raf'al harfil akbar An jami'il badani Fardan alaiya lillahi ta'ala Allah Tak takbir tulis Tiga, tiga. Dua adalah salat adalah langsung diterima tanpa perantara. Salat adalah ibadah langsung diterima tanpa perantara. Dapat ilmu. langsung diterima diterima perintah salat itu diterima tanpa perantara ngerti kan Isra perintah sembahyang berbeda dengan perintah-perintah yang lain itu langsung Rasulullah dijemput fa'awha ila abdihi ma'awha Muhammad kuwajibkan kepada engkau dan kepada umatmu lima kali dalam sehari bahada ceritanya panjang waktu Rasulullah berada di Mustawa tashhadu fiha daduriddan wa tatalaqqa awatifar rahman wa sawabighal quyudati bi aidil qulub khaliqi antara Khalid dengan Mahbub antara habib dengan Mahbub berdua Rasulullah tak Allah tajalli di mustawa pahal rasa aji dan tersungguh Nah, kalau Rasul memberi salam kepada orang lain Assalamualaikum cukup Tapi lawan Allah berbeda At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatul Dijawab oleh Allah. Kalau orang lain, alaikumussalam. Jawab lain. Berbeda dengan lain. Hamba. Ini dikasihnya. Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lagi oleh Allah untuk bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi Muhammad menyaksikan Allah Allah menjawab wa asyhadu anna Muhammad Rasul tasyhadu biha tanpa perantara kewajiban ini terima berbeda dengan puasa turun Jibril ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Berbeda dengan zakat, turun Jibril, khud min amwalin sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha ya, wa salli alaihim inna salataka sakanul Allah. Kada da tawar menawar. Kada kau berdiri, kada kau berdiri, kada kau duduk, berbaring. Bertelantang, kada kau bertelantang, maisyar senang gelap Kada kau isyarat dengan telunjuk mata hati sih. Kada kau hati sembahyang, sembahyang. Sembahyang akan hari ini. Selama akal normal Selama itulah kewajiban sholat tidak lepas Walaupun seluruh batang kaku tidak bisa bergerak tapi akal normal masih walaupun hati sembahyang. biar kada bauduan Allah lemah abdi kada bauduan kada kawa lagi urang begara kada kawa tetap walaupun hati sembahyang. kalau ditinggalkan sanksinya paling berat buka di dalam kitab daqaiqul Ahbar sewaktu kada sembahyang harus tahan menyandang siksaan api neraka 500 tahun Allah 500 tahun sembahyanglah kita sudah sembahyang mujurah itu pertanyaan untuk anda dapat jawab belum dapat jawab bujurlah sama yang kita gawe itu belum dapat tidak ada melalui telek tidak ada melalui pek tidak ada melalui antar lokal tidak ada melalui gigi tidak ada melalui telepon dan handphone bahwa semua yang kita pasti diterima ini kita sedih satu saat merenung kayak apa sama yang tarima Allah timbul ada kau takutan timbul ada raja mengapa diterima takutan kalau ada diterima lima ratus tahun bukan bilangan yang sedikit dan masa yang sebesar 500 tahun apalagi dalam neraka hanya dengan waktu kurang lebih lima menit bisa mencampakkan diri dalam neraka 500 tahun di dalam kitab Daqaiqul Arba. Insya Allah Imam mendengar ini kita timbul kita takut. Tidak berani meninggalkan sembahyang. Siapapun pelajari nang bebas sembahyang kada percaya. Dah jadi rumah kriteria Bacaannya tenang banyak nang tasawuf tuh ada kan bisa bayangkan lagi biasa sampai waktunya ingat iya sudah itu nang iya itu kada kan Islam itu agama ilmu. nih Rasulullah aja tawar ramat kada mah ya Allah dalam tusunnata man ahya dhalama ila anistakat kadama durami warami sampai bangkok nang sunnah napa lagi nang wajib makanya guru talib kita kalau membaca manakib awliya awliya Allah tuh malu kita dua hijah membaca manakib sesaman eh, malu kita sesaman eh, tuh sedikit tidur bila beliau bangun jam berapa aja kada tidur lagi lagi sampai kena sembahyang isyarat timbul matahari isyarat sampai antara jam 8 jam 9 doa 12 rakaat yang paling menarik dalam riwayat itu semua yang dikerjakan oleh sesama sebelum masa balik ujar guru sahubol bila halus di sini ngalba bama tuha bakaramat Bila Tuhan yang bama ama ada desa lagi karena lain dalam kubur aja Bujur dari halus lagi muda cangkal Tuhan tuha pekaramat hasilnya nya Tuhan bama ada lagi mas sekarang tuh dalam kuburnya lagi kalau inya halus pegawai rajin cangkal menuntut cangkal pegawai sugih tuha ngetik tua mentua cangka mati nanti. Nah itu contoh-contoh yaitu anak-anak ada lagi anu lagi muda ada tahu di urusan ada tahu di tahun baru ada tahu di kotongan, ada tahu di pacaran Allah dimasukkan ke dalam hati tiada hari tanpa mencintai Allah karena inya yakin bang nama ada akan seorang Allah nama memberi rezeki Allah nama hidup akan Allah nama mati akan Allah coba malu kita dengan Nabi Ibrahim umur 7 tahun alladzi khalaqani fa huwa yahdi walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa umur 7 tahun Allah lah yang menjadikan aku Allah lah yang memberi petunjuk kawan aku kalau aku lapar dan memberi makan ya aku Allah kalau aku haus dan memberi makan memberi minum ya aku Allah kalau aku sakit dan menyembuhkan aku Allah orang sekarang berkisih dan akan aku Allah. kalau aku lapar dan memberi makan di pahimah. Kalau Allah aku haus, nah memberi minumi aku adalah tuan rumah kurang apa nanti kurang air hujan. Kalau aku garing, nang bati aku, nang menyembuhkan aku dokter spesialis. Supan kita, anaknya itu nanti masuk ke dalam hati, sehingga sampai tergila-gila lawan Allah Taala ini kan anda lagi gila lawan pacaran padahal ini tuh surga kalibisin ala kalibisin apa ada jauh di mata dekat di tahi di hati Allah Allah nang lima sembahyang adalah amalan murah dikit. Hah? Amalan murah rezeki sembahyang. Maaf, kajawa-jawa mengaji tuyul, nasugi, Sembahyang nang bujur, murah rezeki. Dalil, ada puas, ada bedel. Ya Abah Hurairah mur ahlaka bis salat wastabir alaiha satati karizqa min haitsu la jaka artinya bahasa kampungnya biar kada berusaha amun sambah yang bujur raja kita tak aja tapi amun sambah yang kada bujur biar bampas pangkung berusaha makin urusan jelas ya sudah jelas kah jelas ingat situ aja separuh kan. nah, lalu timbul merasa rasa besar semuanya mudah-mudahan berkat Rasulullah berkat silaturahmi berkumpul berkat kita membaca maulid berkat menjunjung perintah Allah menuntut ilmu mengetahui Allah mengampuni dosa saudara dan batin begitu pula dosa ibu bapak kita seperti mana Allah Ta'ala menghidupkan kita beriman sehingga kita tidak dicopotnya waktu sakaratul maut kita mati dalam keadaan beriman segala hajat permintaan kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala lebih-lebih kita mengerjakan sembahyang ketiduran dan kelalaian kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita dalam mengerjakan sembahyang yang tidak benar. Semoga Allah mengampuninya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita terhadap sembahyang yang kita tidak benar melaksanakannya. Begitu pula anak buah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتفضل وشرفك ومجدك وتكرم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم zidna 'ilma Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'amin Allahumma hadina bi hudaa اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك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 الله